Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bagi bapak-bapak dan para jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Waktu kita cuma ada setengah jam. Ya, kita persilahkan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, saya langsung saja Pak Ustadz uh, Bagaimana hukumnya bagi kita sholat dengan uh, apa, celana digulung atau dengan lengan baju digulung. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya kita ber, bersikir menggunakan tasbih karena umum di masyarakat Indonesia ini menggunakan tasbih. Ada nggak ajarannya memang dari Rasulullah seperti itu? Yang berikutnya untuk sementara begitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. <clears throat> Jadi ada dua pertanyaan. Dari pertanyaan Bapak kita tadi, yang pertama terkait dengan masalah menggulung ya, melipat uh, kain, apakah di lengan maupun di kaki, itu adalah hal yang dianggap makruh di dalam sholat. Karena memang ada hadits Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari dalam hal itu yang mananya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dan saya dilarang untuk atau dan dilarang di dalam solat untuk mengikat rambut serta menggulung kain. Iya, mengikat rambut ini untuk perempuan ya. Jadi dalam solat rambutnya tidak diikat tapi dibiarkan. Adapun terkait dengan kain, maka kadang seorang menggulung dari kain bajunya, maka ini harusnya tidak dia lakukan, tapi dia biarkan. Demikian pula dari kain celananya. Hanya saja kalau celana itu, apabila celananya melewati mata kaki, turun melewati mata kaki, begitu adalah hal yang dilarang. Kalau dilipat untuk menghindari larangan, untuk menghindari keharaman, maka Allah taala tidak ada masalah. Iya. Karena isbal menurunkan kain melewati mata kaki dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Apa yang kain apa saja yang melewati mata kaki, maka itu tempatnya di dalam neraka. Begini terkait dengan masalah menggulung itu tadi. Tapi itu dianggap oleh para ulama dari hal-hal yang makruh dalam sholat bukan membatalkan sholat. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah menggunakan biji-biji tasbih. Iya. Ini memang diantara manusia yang menganggapkan menganggap itu bagus disyariatkan. Mereka berdalilkan dengan beberapa hadit, tapi hadit-haditnya hadith yang paling bagusnya itu lemah sekali. Paling bagusnya lemah sekali. Karena itu tidak ada hadith yang syah tentang masalah menghitung dikir dengan biji-biji tasbih. Yang ada adalah hadith Abdullah bin Amr bin As riwayat Abu Daud dan selainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kidu tasbih biyamini atau biyadi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghitung tasbih dengan tangannya. Nah, itu jelas dari tuntunan Nabi di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Tapi hukum memakai biji tasbih itu sendiri di kalangan ulama kita di belakangan ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu makruh. Mengatakan itu makruh. Yang jelas ini adalah hal-hal yang memang Eh, kalau ditinggalkan itu harusnya lebih bagus. Dan kalau seorang mengikuti petunjuk Nabi dia menghitung tasbih dengan tangannya, petunjuk Nabi lebih jelas di dalam hal tersebut. Dan Allah ta'ala itu akan lebih banyak berkahnya, lebih banyak kebaikannya. Wallahu ta'ala alam. Baik ini ada pertanyaan. Sehubungan dengan surah Syarah ayat 7 tadi tentang ibadah yang kontinu. Mohon penjelasan para ulama tentang sholat sunnah rawatib bagi orang yang safar. Karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam hanya sholat sunnah qabliya subuh dan wirid saja saat safar. Iya. Di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah uh, apa atau idza safar al abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza safar al abad au marid kutiba lahu ma kana ya'muruhu mukiman sahihan apabila seorang hamba itu melakukan safar atau dia sakit maka apa yang biasa dia kerjakan pada saat dia mukim dan sehat itu tetap dihitung tetap dihitung jadi hadits ini dari hadit-hadit yang menjelaskan keutamaan bagi seorang muslim dan muslimah kalau dia punya kebiasaan tertentu di waktu mukim begitu dia musafir karena dimaklumi ya pada saat safar ada kesibukan-kesibukan belum tentu seorang bisa melakukannya maka dari rahmat Allah kebiasaannya itu tetap dihitung walaupun dia tidak lakukan jadi misalnya kita biasanya ada sholat sunnah rawatib di mukim. Begitu kita musafir, kita tidak lakukan, maka sholat sunnah ini tetap terhitung pahala untuk kita. Ini terkait tentang pahalanya. Tapi muncul pertanyaan, saya musafir, dan saya juga ingin melakukan rawatib saya, boleh atau tidak? Iya. Kalau dia menjamak sholat, maka itu tidak boleh dia lakukan. Sebab penjama solat tidak boleh diselangi, diselingi dengan apa? Dengan solat. Itu sisi yang pertama. Dan sisi yang kedua, kalau dia menjama solat dalam safar, itu memang tidak diketahui dari Nabi beliau melakukan solat sunnah kecuali solat witir atau solat malam dan dua rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Ini kalau dia menjamak solatnya pada saat musafir. Tapi kalau dia musafir, dia tidak menjamak sholat, dia ikut dengan orang yang mukim, Waktu duhur dia sholat duhur, waktu asar dia sholat asar, waktu maghrib dia sholat maghrib, waktu isya dia sholat isya. Maka yang seperti ini rawatib boleh tetap dia lakukan, tidak ada masalah. Ya, karena tidak ada dalil yang membedakan kondisinya dengan kondisi yang lainnya. Dan asalnya ketentuan tentang pahala sholat sunnah selepas sholat-sholat itu masih tetap berlaku di kondisi itu. Maka ini insya Allah pendapat yang paling pertengahan di dalam masalah ini untuk mengkompromikan berbagai dalil yang ada. Baik. Saya mendapati ada orang yang menjaga sholat lima waktu bahkan di masjid. Tapi beliau juga sering melakukan kecurangan di kantor, korupsi dan lain-lain. Apakah ini istidraj? Iya. Pertama, uh, seseorang apabila dia ada baiknya melakukan sholat lima waktu dan seterusnya, itu dari hal yang disyukuri. Kita doakan semoga dia apa? Bagus sholatnya. Semakin mempercantik sholatnya. Tapi kalau dia jatuh di dalam dosa-dosa yang lain, hal-hal yang lain, maka dosanya adalah dosanya, kebaikannya adalah apa? Kebaikannya, tidak usah, tidak usah dicampur adukkan. Itu hal yang pertama. Tapi dari sisi nasihat-nasihat, mungkin saja sholat itu ada yang kurang benar tatkala dia kurang benar sholatnya, mungkin kurang berpengaruh. Ya, sebab kalau sholat itu benar bagus dalam Al-Quran Allah berfirman Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dari kemungkaran. Ini kalau sholatnya benar-benar bagus. Ya. Tapi sampai kepada sholat yang benar-benar bagus, ini perlu fikih, perlu dipelajari, perlu didalami. Nah, Kemudian hal yang lain yang ingin saya nasihatkan juga, kadang ini terjadi ya pada sebagian orang, tapi asalnya seorang e, muslim itu saling nasihat menasihati. Pada sebagian aib orang kadang kita tidak perlu mengurusi aib orang lain. Tapi kalau ada hal-hal yang terkait dengan masalah umum, terkait dengan pribadi orang tersebut juga kita nasihati secara pribadi. Ada hal yang terkait dengan maslahat umum, kekeliruan yang dia lakukan, maka salin nasihat menasihati itu adalah hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam menata kebersamaan. Jadi harus ditegakkan dari sifat-sifat kebaikan dalam hal itu. Pada perkara yang dia ada kebaikan, kita dukung, kita doakan dalam hal tersebut. Pada hal yang dia ada kekeliruan, dia melakukan kesalahan, maka kita berusaha agar kesalahan itu dia perbaiki, kita memberi nasihat, Ya, kemudian mengajaknya kepada hal yang lebih baik. Ya wallahu taala alam. Baik. Silakan. Pertanyaan di sini habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Ada salah satu orang ini. Dia sebelum mendalami agama ekonominya bagus. Setelah dia mendalami agama, malah cobanya banyak dan ekonominya tambah merosot Ustaz. Cobaan kayaknya tidak ada berhenti-berhentinya. Itu kiat-kiatnya kayak apa Ustaz untuk meningkatkan keimanan kita, ketahuan kita biar kita tidak jadi orang kupur nikmat serta tidak ingkar dengan nikmat Allah yang kita berikan kepada kita semua. Ya bagus. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya, sering terjadi memang. Dan di sini harus diyakini beberapa hal dari keyakinan kita. Yang pertama harus diketahui musibah yang paling besar itu di mana? Di dunia atau di akhir uh, musibah dalam agama atau musibah dalam dunia yang paling besar? Hah? Musibah dalam agama itu yang paling besar. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Iya. Nah, ini kenyataannya yang terbalik ya pada <laughs> banyak orang. Kalau terlambat bangun sholat subuh biasa aja, santai-santai aja. Ya. Dia kena musibah tidak sholat dua rakaat sebelum subuh, oh biasa aja, seakan-akan tidak ada luput. Tapi kalau di hari itu hilang motornya, wah luar biasa. Iya. Mungkin satu pekan kelihatan murung. Padahal motor harganya berapa? Anggaplah yang termahalnya. Mungkinlah yang sedang-sedang 20 juta lah. Misalnya. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia tidak merasa kehilangan, tidak merasa apa? Kena musibah. Ya. Maka ini dulu yang harus diperbaiki. Keyakinan kita di dalam hal ini. Kemudian yang kedua yang harus diperbaiki bahwa apa yang Allah pilihkan untuk hamba itu yang terbaik. Itu harus diketahui. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian itu benci sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Dan barangkali kalian itu cinta sesuatu, padahal itu kejelekan bagi kalian. Kejelekan bagi kalian. Karena itu dari dasar kaidah agama, orang yang diberi dunia itu bukan ukuran. Dia itu dapat rezeki atau tidak. Itu bukan ukuran. Orang diberi dunia. Sebab rezeki diberikan kepada mukmin, diberikan juga kepada kafir. Banyak orang kafir lebih kaya daripada apa? Orang yang rajin sholat, rajin ke masjid. Ya kan? Itu dunia. Kalau dunia diberikan kepada siapa saja? Kepada kafir, kepada mukmin, tapi kalau agama, ketaatan, Allah tidak berikan kepada, kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Kepada orang yang Allah cintai. Karena itu ketika seorang diberi nikmat dia banyak beribadah, itu harusnya dianggap nikmat yang terbesar. Gak apa-apa seluruh dunianya hilang. Yang penting dia di atas nikmat tersebut. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Kadang seorang itu tertimpa musibah pada harta, pada kehormatan, pada keluarga, pada jiwa. Dan itu untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Lebih mengangkat derajatnya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mami mu'min tusibuhu musibatun, hatta syokatu tushakuha illa kana kafaratun lahu. Tidaklah seorang mukmin itu tertimpa musibah dalam sebuah riwayat min musibatin wala nasabin wala wasabin tertimpa keletihan saja kecapean wala hammin wala ghammin gunda tidak tenang tertimpa kepada seorang mukmin sampai dia tertusuk jarum tertusuk duri pun kecuali itu akan menjadi apa penggugur dosa-dosanya dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'min bil mu'mini wal mu'mina hatta yamshi fil ardi wa ma alayhi min khathiyah." Terus menerus ujian dan cobaan itu menimpa seorang mukmin dan mukminah sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Ya. Jadi mungkin itu dari sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ingin mengukurkan dosa-dosanya. Iya. Nabi itu hamba yang paling bertakwa. Orang yang paling baik. Bersamaan dengan itu, rumah beliau kadang dua bulan, tidak ada asap di rumahnya, tidak masak. Ditanyakan kepada Aisyah, apa yang menghidupi kalian dua bulan? Kata beliau, hanya kurma dan air putih saja kurma dan apa? Air putih. Tapi jangan disangka bahwa itu adalah bukan rezeki. Bahkan kadang itu rezeki yang paling baik. Karena itu diantara sumber kebaikan Rasulullah bersabda qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang berislam dan diberi rezeki dengan hal yang mencukupinya. Ini yang paling beruntung. Jadi dia itu ada keperluan apa begitu? Allah langsung mencukupinya. Tapi tidak dilebihkan, cuma dicukupi saja. Dia perlu apa dicukupi, perlu apa dicukupi. Tapi tidak dilebihkan. Ini yang paling beruntung. Kenapa? Karena harta itu banyak tanggung jawabnya. Ingat ya, salah satu dari pertanyaan di hari kiamat apa? Tentang harta. Malam harta itu ada dua sisi pertanyaan. Iya. Karena itu dalam hadith Riwayat At-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba sampai dia dia dia menjawab empat pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, an syababihi fi ma'abla, usia mudanya di mana dia usangkan. Pertanyaan ketiga tentang harta. Min ainak tasabahu? Dari mana dia dapatkan? Wafima ma'amfakahu. dan kemana dia? Belanjakan, perhatikan. Dan pertanyaan yang keempat tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan yang ilmi fima amilabi. Dan juga syah di dalam hadits Abu Hurairah riwayat at dan selainnya bahwa orang kaya, orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Kenapa? Harta itu perhitungan, banyak dia hitung. Pak miskin langsung masuk saja. Karena itu dikatakan oleh Nabi sangat beruntung orang yang diberi rezeki kecukupan. Sekadar yang mencukupinya. Demikian pula orang yang sangat beruntung diberi kona'ah oleh Allah terhadap dia merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Nah, ini jenjang lainnya. Kalau diberi apa dia merasa cukup, merasa cukup dengan hal tersebut. Ya, maka ini insya Allah taala beberapa hal apabila ada di dalam hati itu cukup sebagai obat ya dan saya kira bisa mencukupi pertanyaan yang ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, eh, begini Ustaz. Suatu saat kita sedang uh, kegiatan membangun masjid Ustaz. Dan kita perlu dana yang besar. Kebetulan ada hamba Allah yang mau bersedekahkan rezekinya agak besar. Tapi uh, pekerjaannya ini uh, Tempat hiburan gitu Ustaz. Hah? Pekerjaannya itu uh, eh, punya tempat hiburan itu aja Ustaz. Apa bisa kita terima itu Ustaz? Enggak, pekerjaannya tadi apa? Ya. Karaoke gitu Ustaz. <laughs> ya, kaidahnya pada harta yang bercampur. Sekarang ada harta ada harta haram. Ini kaidah pada harta haram. Harta haram itu kalau dia adalah haram lidatihi, haram pada datnya, tidak boleh digunakan. Misalnya, ini harta karena dia menjual babi, menjual khamar, itu jelas. Keharaman pada datnya. Atau ini harta milik orang lain. Dia rampok, dia curi, itu tidak boleh sama sekali diterima. Tapi kalau harta itu bercampur ada yang halal, ada yang haram. Seperti riba misalnya. Riba itu itu jenis harta dikatakan bukan haram pada datnya, haram pada jenis kerjaannya. Iya. Haram pada jenis kerjaannya. Kalau yang seperti itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi di kota Medina, beliau transaksi dengan orang Yahudi. Bahkan baju besi beliau, beliau gadaikan kepada orang Yahudi, diambil tiga, beliau ambil 30 sok gandum, disimpan baju besinya di orang Yahudi itu. Dimaklumi Yahudi itu disebut dalam Al-Quran makan riba. Nah, maka pada harta yang bercampur itu kaidahnya dosa ditanggung oleh orang yang melakukan. Ditanggung oleh orang yang melakukan. Nah, jadi demikian. Jadi ini cara cara melihatnya pada harta. Jadi kalau hartanya dia murni keharumannya, seperti yang kita sebutkan tadi ini tidak boleh. Pada haram pada datnya. Tapi kalau dia bercampur, ada yang haram, ada yang halal, ada jenis dia cara mendapatkannya dari jenis kerjanya, maka insya Allah taala itu tidak ada masalah diterima, dosanya ditanggung oleh orang yang apa melakukannya. Wallahu taala Baik. Manakah yang lebih afdal membaca Al-Fatihah di belakang imam ataukah cukup menyimak saja bacaan imam? Ini termasuk pembahasan yang silam pendapat ya para ulama dari dahulu hingga hari ini. Ya di antara ulama yang mengatakan bahwa bacaan imam itu cukup bagi bacaan makmum. Dan mereka berdalilkan dengan hadis man kana lahu qira'ah fa imam lahu qira'ah. Man kana lahu imam fa imam lahu qira'ah. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia. Iya. Dan sebagian ulama mengatakan tidak, makmum tetap baca Al-Fatihah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata liman lam yaqra Fatihatil Kitab. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan juga beliau bersabda, "La'allakum taqrauna khalfa imamikum la taf'alu illa bi ummil kitab." Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Jangan kalian lakukan kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Iya. Adapun hadis yang disebutkan tadi, siapa yang punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan, itu dilemahkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dari seluruh riwayatnya. Tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat. Yang jelas, ini pembahasan memang ada silam pendapat. Tapi kalau mau ambil amannya, Amannya baca saja ya. surah Al-Fatihah. Maka itu akan lebih bagus, lebih keluar dari apa? Silam pendapat. Ya wallahu ta'ala alam. Dan itu yang saya pegang, yang saya lakukan. Nah, karena dalil-dalil khususnya hadits Ubadi bin Samit itu riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kita tahu bahwa ulama salaf tidak ada yang maksum. Seperti Imam An-Nawawi, Ibn Hajar, Ibn Hazm, apa dalil para ulama tersebut mengingkari tauhid asma wa sifat? Ya. Ulama itu tidak ada yang masum. Sebagaimana manusia tidak ada yang masum. Kata Imam Malik rahimahullah, ya. Ma minna illa yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahibah hadal qabr. Kata Imam Malik, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ucapannya ada yang diambil ada yang ditolak. Kecuali pemilik kubur ini, yaitu siapa? Beliau menunjuk ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi saja yang ucapannya itu benar, semuanya diterima. Adapun selain Nabi, ada yang benar, ada yang apa? Ditolak. Iya. Tapi memang ada sebagian ulama yang jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan di pembahasan akidah. Dan sebab munculnya kekeliruan itu ada beberapa sebab. Sebab yang pertama diantaranya mereka itu tumbuh di tengah masyarakat yang banyak kekeliruan. Maka ketika mereka belajar, ada sebagian kekeliruan itu yang belum terobati. Dan itu wajar ya. Dimaklumi yang seperti itu. Bayangkan sudah banyak kekeliruan yang dia perbaiki dari belajarnya. Ketika masih ada yang tersisa-sisa, maka itu dimaklumi. Kemudian yang kedua, mereka keliru di situ bukan dengan sengaja, tapi keliru dengan apa? Dengan ijtihad. Iya. Maka kaidahnya kekeliruan orang yang berilmu itu tidak diikuti, tapi kedudukannya tetap dimuliakan, tetap dihormati. Tetap dihormati. Baik. Kenapa ilmu fikih dirasa perlu pada zaman sekarang? Padahal zaman para sahabat sampai tabiin ilmu ini belum ada. Siapa bilang ilmu ini nggak ada? Ilmu ini ada dari masa Nabi sudah ada. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan buat dia fakih dalam agama. Apa itu artinya fakih dalam agama? Punya ilmu fikih. Iya. Punya fikih dalam agama. Itu berjalan di tengah para sahabat. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihu fid din wa'allimuhu ta'wil. Ya Allah pakihkanlah dia dalam agama dan ajari dia tafsir Al-Quran. Nah, mungkin penanya memaksudkan istilah ya, istilah fikih buku-buku itu. Kalau buku-buku itu para ulama yang membuat memang untuk meringkas. Ya, kita ini banyak di masa ini karena kelemahan kita, ilmu itu perlu diringkas untuk kita. Dikasih seperti anak Yami itu dikasih dulu apa namanya? Eh, beras-beras kecil itu sebelum diberi jagung. Nah, itu supaya mereka mudah memahami. Mudah memahami. Nah, itu cara yang bagus. Ya, dari bentuk tahapan mendekatkan ilmu kepada manusia. Saya biasa meninggalkan majelis talim apabila pematerinya orang yang saya anggap tidak bagus dalam membawakan materi. Apakah itu dosa pergi meninggalkannya? Di dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis sedang berbicara beliau. Datang tiga orang. Orang yang pertama dia lihat tempat kosong di depan, dia maju ke depan. Orang yang kedua dia duduk di belakang. Orang yang ketiga dia pergi. Begitu selesai, maka Nabi berkata, "Ala unabbiukum bin nafarith thalatha?" Inka kalian saya beritakan tentang tiga orang ini. Amma ahaduhuma fa'awa ilallah fa'awallahu ilaih. Adapun yang pertama, dia bersegera kepada Allah, Allah juga bersegera kepadanya. Wa amma tsani istahya Allahu minhu. Adapun yang kedua dia malu, duduk di belakang Allah juga malu darinya. Wa amma tsani a'rada fa'arada Allahu anhu. Adapun yang ketiga dia berpaling, Allah juga berpaling darinya. Ya, kalau ada majelis ilmu, dia sengaja berpaling, tidak ada alasan. Maka ini hadith terkait dengan apa? Bahayanya. Tidak ada ruginya ya orang yang hadir di majelis ilmu. Jangan dilihat kepada pemateri, oh ini retorika ustadz ini kurang oke. Okay. Ya. Ustadz ini cara menyampaikannya bikin orang mengantuk. Ya, bukan itu yang dilihat, tapi yang dilihat ilmunya. Sepanjang dia menyampaikan Al-Quran, dan Sunnah, Al-Quran dan hadis kita terima hal tersebut. Ya, tapi beda ya kalau dia menyampaikan hal yang keliru misalnya bisa merusak pemahaman, merusak keyakinan. Ya seperti sering kita jumpai di masa ini ya orang-orang mengambil tuntunan dari sumber-sumber di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini kadang yang seperti ini memang kita harus menjaga keselamatan hati, menjaga keselamatan agama. Itu lain lagi pembahasannya kalau itu. Ya, tapi kalau yang disampaikan di sini pertanyaannya hanya sekedar tidak bagus dalam membawakan materi, ya ini nggak benar ya. <laughs> Baik. Apa hukum menggerakkan jari telunjuk pada tasyahud ketika sholat? Ini juga silam pendapat ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan disyariatkan, dia gerakkan. Dan ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Karena itu hadith lemah. Dan nah, asalnya dalam sholat tidak ada gerakan. Tidak ada gerakan. Dan nah, memang yang benarnya bahwa haditnya lemah ya. Haditnya lemah. Tapi kalau dia melakukan, dianggap haditnya kuat ya itu biasa saja. Hal-hal yang seperti ini bukan hal yang kita harus bersilam pendapat di dalamnya. Yang jelas dia punya argumen di sisi Allah bahwa haditnya kuat, dia bisa pertanggungjawabkan, silahkan. Ya, diamalkan. Kalau dia yakini itu haditnya lemah, dia bisa pertanggungjawabkan di depan Allah, maka itu yang dia kerjakan. Demikian harusnya. Nah, hal-hal yang seperti ini bukan masalah-masalah yang seorang itu harus ribut di dalamnya. Nah, ya wallahu taala Hmm? pertanyaan terakhir. Cukup. Tanya Ustaz. Ya, Ustaz. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini yang saya tanyakan tentang terlambat sholat berjamaah. Misalnya saya terlambat sholat berjamaah seperti maghrib tadi ya Ustaz. Karena berjalan keluar apa? Ada perluan keluar. Kebetulan waktu saya masuk masjid sudah salam ya, imam sudah salam. Bagaimana tata caranya? Apakah saya itu menepuk orang yang terlambat atau masuk tapi dia ikut apa itu? Imam atau saya sholat berdiri apa sendiri? Karena ada Ustadz yang ngomong begini, ada yang Ustadz yang ngomong seperti satunya tadi. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Iya, baik. Barakallah. Jadi kalau dia terlambat, imamnya sudah selesai sholat, dan masih ada sebagian jemaah yang masbuk juga, menyempurnakan. Nah sekarang yang terlambat ini, yang tidak dapat sama sekali. Apakah dia ikut dengan orang yang masbuk? Atau dia sholat sendiri? Jawabannya kalau ada, masih ada jemaah yang terlambat juga, maka dia tunggu yang terlambat itu. Kemudian bikin jemaah baru. Iya, itu lebih bagus. Lebih bagus dia mendirikan jemaah kedua. Sebab mendirikan jemaah kedua bagi orang yang masbuk, itu dibolehkan oleh jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Dari as-salaf maupun al-khalaf. Dan di kalangan para sahabat lebih banyak yang membolehkannya dan di masa belakangan juga kebanyakan ulama di masa ini juga membolehkan hal tersebut. Membolehkan hal tersebut. Karena keutamaan sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya dia cuma sendiri, tidak ada lagi orang, dia tunggu, tidak ada lagi orang, maka apakah boleh dia ikut kepada orang yang masbuk? Ya, di sini letak silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya boleh saja dia ikut. Sebab tidak ada larangan kuat di dalam melarang dan dalil-dalil tentang keutamaan sholat berjamaah itu tetap tegak dan menganjurkan untuknya untuk sholat apa? Berjamaah. Jadi kesimpulannya tahapannya, kalau dia masbuk seperti itu, pertama dia tunggu dulu kalau ada orang, dia sholat berjamaah. Kalau memang tidak ada, dia ikut kepada orang yang masbuk, maka insya Allah ta'ala itu tidak masalah. Ya wallahu ta'ala Mungkin ini akhir dari apa yang bisa dijawab untuk pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan saya berterima kasih atas kesempatan dan partisipasinya serta kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat sebagai sebab keberuntungan kita, hal yang menggugurkan dosa dan kesalahan. Dan semoga kita semua selalu dijaga di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.